الحمد لله الحمد لله الذي أمر عباده بلزوم طاعته وبشرهم بذلك بالجنة التي فيها أنواع نعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى أمته على الاستقامة بقوله قل آمنت بالله ثم استقم وهو خير هدي وعلى آله وصحبه السالكين سبول <clears throat> النجاة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ولازموا عليه جميع الأخوال معاشر رحمكم الله saat ini seperti biasanya kita kita berkumpul untuk melakukan kewajiban salat Jumat dan dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak para hadirin kaum muslimin untuk bersama-sama menghubungkan serta menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kembali akan kebesaran kekuasaannya mengingat rahmat dan nikmatnya yang telah tiada putus-putusnya dicurahkan kepada kita semua. Dengan demikian, kita akan mampu memperkokoh iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, agar kita menjadi manusia yang baik, jujur serta konsekuen dan bertanggung jawab atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Upaya-upaya tersebut akan kita peroleh manakala kita selalu beristiqomah di dalam berbagai hal. Karena orang-orang yang beristiqomah dijamin oleh Allah akan dihindarkan dari rasa ketakutan, keresahan dan kegelisahan. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan memberi kehidupan yang layak di akhirat nanti dengan sebab dengan kebahagiaan yang tipis di dalam surga Hal ini sesuai dengan janji Allah pada surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan kami, Kemudian mereka memperdiri berpendirian teguh istiqomah. Maka malaikat-malaikat itu akan turun kepada mereka. Jangan kamu takut malaikat berkata, jangan kamu takut dengan bertukar cita dan terimalah berita gembira memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Suatu ketika pada ada seorang sahabat yang namanya Abu Amrullah bin Abdullah ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahada ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang saya tidak akan bertanya kepada siapapun juga kecuali kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, menjawab, tu amantu billah." Sumastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian beristiqomalah dengan mengambil referensi ayat Al-Quran dan hadis tersebut di atas. Sedikit saya ingin menyinggung tentang apa dan bagaimana istiqomah itu. Menurut lugat atau tata bahasa, sedang bahasa sehari-hari. Istiqomah berarti tegak, lurus, dinas, langgung, disiplin, konsekuen, dan lain dan, dan sebagainya. Sedang menurut istilah di dalam kitab wal istiqamatu hiya luzumu ta'atillah wa ada'u faraidillah wa jitinabu ma'asihi bahwa yang disebut istiqamah adalah menetapi atau selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kebalikan daripada istiqamah adalah orang yang munafik yaitu perbuatan yang tidak konsekuen atau plin-plan. Imam Bukhari dalam satu hadis menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajiduna syarrun nas dal wajhain alladhi ya'ti haula wajhain wa haula wajhain." Artinya dan kamu dapatkan sejahat-jahat manusia ialah dualisme berwajah dua yang datang kemari dengan satu wajah dan ke sana wajah yang lain. Sifat-sifat munafik itu bisa membahayakan terhadap diri seseorang juga bagi orang lain dan orang-orang yang punya sifat-sifat seperti ini diancam oleh Allah agar bertempat di dasar neraka yang paling bawah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 145 Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Artinya sesungguhnya orang-orang munafik akan bertempat di sasaran neraka yang paling bawah. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menghindari sifat-sifat tersebut agar kita tidak dibenci oleh orang lain, lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari hal tersebut, maka istiqomah merupakan salah satu alternatif untuk mengatasinya. Karena seorang yang istiqomah akan mempunyai pendirian yang teguh, tidak bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan, tidak bertekuk lutut karena godaan, tidak menyerah karena keadaan situasi dan kondisi. Bagaimanapun dia tidak akan tergoncang dan tidak ada rintangan yang hebat sekalipun itu akan terjadi. Pada dasarnya istiqomah itu diperintahkan dalam agama istiqomah dalam mempercayai keesaan Allah, istiqomah dalam melakukan ibadah, istiqomah dalam melakukan tugas dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud silat ayat 6 dan surat Hud ayat 113. Qul innama ana basrum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum illa wahid fastaqimu ilahi fastaghfiruhu wa wailul musyrikin artinya katakanlah hai Muhammad aku hanyalah manusia biasa seperti kamu juga diwahyukan kepada kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang esa sebab itu berlaku luruslah beristiqomalah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya celakalah orang-orang yang persekutukan Tuhan dalam surat yang lain fastaqim كما أمرت ومن تاب فعله ولا tabghaw innahu bima ta'malun basir artinya bersikap teguhlah atau istiqomah seperti yang diperintahkan kepadamu demikian pula orang-orang yang kembali kepada Tuhan bersama kamu janganlah kamu melampaui garis sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan dalam surat 122 112 dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain mengharuskan kita beristiqamah yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini ulama membagi istiqamah menjadi tiga yang pertama istiqamah bil lisan ayil mudawamatu ala dzikrillah artinya selalu berzikir kepada Allah ingat kepada Allah dalam arti bagaimana lisan kita dihenti-hentinya mengucapkan kalimat-kalimat yang ada hubungannya dengan perbuatan yang lain. Serta kalimat-kalimat yang lain yang ada hubungannya dengan zikrullah. Suka mengejar Al-Quran dan membiasakan ucapan-ucapan yang terpuji. Yang diridai oleh Allah. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak membawa manfaat. Baik bagi dirimu maupun orang lain. Seperti mengumpat, mengadu domba, kemudian yaitu mengadu domba. Yang dua, istiqomah bil lisan ayil mudawamatu ala sidil iradah. Artinya bagaimana kita selalu menetapkan dalam hati kita tentang kebenaran apa yang kita ucapkan dengan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah serta selalu meyakini tentang kebenaran-kebenaran dalam Islam memelihara kesucian dengan hati yang ikhlas jujur dan selalu punya niatan yang baik serta menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti hasut, dendam, dengki, ria dan sebagainya. Yang ketiga istiqamah bil amal. Artinya ayil muda wa ada adat ibadah. Istiqamah dengan perbuatan artinya kita tidak cukup menyatakan iman. Itu hanya dengan ucapan dan ketetapan hati namun lebih daripada itu harus kita ikuti dengan amalan-amalan serta perbuatan-perbuatan secara disiplin seperti melakukan sholat tepat pada waktunya, memberi zakat bagi yang mampu atau bersedekah, berpuasa dan berbuat amalan-amalan yang lain yang dinilai baik menurut pandangan agama. Masyarakat muslimin rahimakumullah dengan uraian yang saya sampaikan di atas ini tadi saya ingin mengajak para kaum muslimin untuk selalu berbuat istiqamah dalam segala hal. Membiasakan amalan-amalan yang baik. Selalu berbuat hal-hal yang positif agar kita tidak mendapatkan agar kita mendapatkan ketentraman dalam kehidupan ini. Lebih-lebih saat ini di mana kita dihadapkan situasi yang tidak menentu, krisis moral yang berkepanjangan, yang semua itu mengharuskan kita selalu mendekat diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah, baik dengan lisan maupun hati maupun perbuatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa mukhlishina lahu din hunafa wa salata wa zakata wa dinul qayyimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minil kamilin al-mu'addi al-mu'addi mukhlishin as-sa'idin. وقل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الله الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا في نفسه فصلنا بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى قال الله وقال الله تعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقربة أزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتاب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمة أيها القمر الراحمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المبدئة والمشركين وعليك كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا رحم الرحمين ربنا افتح فاتح بيننا وبين قوم بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وجنا عذاب الناس عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واستجب لكم ولذكر الله أكبر